اله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Kita lanjutkan kembali pada kesempatan malam kali ini Pembacaan kitab Rawdatul Unqala wa Nuzhatul Fudala Karya Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Rahimahullah Melanjutkan Pernyataan dari Imam Ibrahim An-Nakhai Rahimahullah Yang mendengar suara Seseorang yang berkata Ya talib al ilmi bashir al war'a Wabayin al-nawma wahjur al shib'a Sampai situ. Wahai penuntut ilmu, ini sudah kemarin ya. Baris yang pertama ini sudah. Dekatlah, dekatkanlah dirimu dengan warok dan jauhkanlah dirimu dari tidur dan tinggalkanlah asyiba yaitu kekenyangan Kemudian lanjutannya adalah ma dharra 'abdan sahhat iradatuh tidaklah membahayakan seorang hamba yang benar iradahnya benar kemauannya benar niatnya aja'a yawman fillahi aw syabi'a apakah dia lapar pada suatu hari di jalan Allah ataukah dia kenyang yaitu seseorang apabila memiliki niat yang baik dalam urusannya menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala maka lapar dan kenyangnya baik dia lapar baik dia pun eh, dia kenyang juga baik selama dia berada di jalan Allah dan niatnya baik Nah, termasuk orang yang berada di, jalan Allah adalah talibul ilm. Penuntut ilmu. Maka itu orang yang ada di jalan Allah. Sampai sebagian ulama rahimahumullah memanakan fi sabilillah yang termasuk mustahik zakat itu masuk di dalamnya adalah orang-orang yang mempelajari dan mendakwahkan agama Allah baik penuntut ilmu atau para dai di samping makna al-jihad peperangan di jalan Allah Termasuk fisabilillah adalah orang yang menuntut ilmu. Juga orang yang mendakwahkan ilmu. Sehingga orang yang menuntut ilmu yang mendakwahkan ilmu itu dia berada fisabilillah di jalan Allah. Maka keberadaannya di jalan Allah bila dibarengi dengan niatnya yang baik bahwasanya dia belajar, beramal, berdakwah itu mencari ridha Allah. Maka orang yang seperti ini tidak membahayakan dirinya apakah dia lapar ataukah dia kenyang. Laparnya baik, kenyangnya baik. Karena dia di jalan Allah dan niatnya baik. Seorang yang ketiga lapar di jalan Allah, niatnya baik, maka dia mengisi waktunya dengan ibadah. Ketika dia makan, dia pun makan dengan niat untuk menguatkan ibadahnya sehingga semuanya baik. Laparnya bernilai ibadah, kenyangnya bernilai ibadah. Itu orang yang fisabilillah. Sampai tidurnya itu ibadah. Tidurnya orang yang di jalan Allah itu ibadah. Karena dia meniatkan dengan tidurnya tadi untuk apa? Mengembalikan kekuatannya yang dengan kekuatan tadi dia ibadah kepada Allah. Dia membaca Al-Quran, dia menghafal hadis, dia menulis ilmu, dan seterusnya dari amalan-amalan fisabilillah. Nah, karena yang namanya al-wasail laha ahkamul maqasid. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Sarana itu hukumnya sesuai dengan maksudnya. Sesuatu yang mubah seperti makan, minum, tidur itu bisa berubah menjadi sesuatu yang berpahala kalau diniatkan dengannya sesuatu yang baik. Dia makan, minum, tidur untuk kekuatannya dalam ibadah, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Maka makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Ini beda nilainya dengan orang yang makan, minum dan tidur sekedar kebutuhan saja, tidak ada maksud menguatkan ibadah. Maka dari itu ketika kita makan penting untuk menghadirkan apa? niat-niat yang baik. Jangan sekedar masuk begitu. Karena lapar makan aja begitu. Ini pahalanya tidak dapat. Di sinilah pentingnya apa? Ilmu. Kalau orang mengerti betapa niat itu mempengaruhi nilai amalan, maka dia bisa memperbanyak pahala di sisi Allah dengan cara dia mengumpulkan niat-niat yang baik dalam amalan-amalan yang mubah. Amalan mubah itu pada asalnya tidak ada pahala, tidak ada dosa, ya kan? Tapi orang yang memiliki ilmu, ketika dia melakukan amalan yang mubah, dia kumpulkan di situ niat-niat yang baik agar apa? amalan yang mubah tadi punya nilai ibadah. Nah, ini kalau mau makan jangan asal ingatnya laparnya saja. Diingat makanan ini untuk kekuatan. Kekuatan tadi untuk apa? Untuk ibadah, untuk kuat membaca, untuk, untuk kuat menulis, untuk kuat di dalam belajar maka itu nilainya beda dengan orang yang makan sekedar makan sekedar kebutuhan begitu pula minum begitu pula tidur begitu pula yang lainnya dari amalan-amalan mubah nah kemudian dilanjutkan katanya ma abdan صحت عزائمه أين من الأرض أينما صعقا Tidaklah membahayakan seorang hamba yang benar tekadnya, benar niatnya, di mana saja dari bumi ini dia tersungkur di mana saja dari bumi ini dia tersungkur Nah, Tersungkur di sini bisa dalam bentuk tidur atau yang semisalnya baik di tanah dataran rendah dataran tinggi daerah panas daerah dingin tidak membahayakan dia selama baik apa tekadnya niatnya nah ini nikmatnya seorang yang berada di jalan Allah dan niatnya baik. Nikmatnya orang berada di jalan Allah dan niatnya baik. Maka dari itu dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah Al-ilmu la ya'dinuhu syai'un liman sahat niyyatuh. Atau kama rahimahullah Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang menandinginya dari sisi keutamaan dan barokahnya. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi keutamaan dan barokahnya ilmu. Tapi untuk siapa? Liman sahat niyatuh. Untuk orang yang benar niatnya. Dia menuntut ilmu berarti dia di jalan Allah dia punya niat yang baik itulah yang menjadikan berkahnya ilmu tadi sehingga laparnya baik kenyangnya baik di mana saja dia bertempat selalu baik Ima dia mengambil faedah atau memberi faedah ini orang yang diberkahi di mana saja dia bertempat itu selalu memberi kebaikan atau mencari kebaikan. 6. Dan inilah seharusnya sifat seorang muslim, seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama seorang yang mukmin, orang yang muslim itu seperti pohon kurma yang selalu memberikan kebaikan. Nah, kemudian ucapan selanjutnya ma tama'at nafsu 'abidin fanawa su'ala qaumin illa lahum khada'a tidaklah tamak tidaklah tamak tamak itu rakus nafsu abidin diri orang yang beribadah fanawa Kemudian dia berniat su'ala qaumin meminta kepa kepada suatu kaum orang ibadah harusnya dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena ibadah itu kan di situ ada doa baik doa oleh ibadah atau doa masalah seharusnya dia meminta kepada Allah. Nah, di sini ada orang beribadah tapi memintanya kepada makhluk. Maka dikatakan di sini tidaklah tamak diri orang yang beribadah kemudian berniat meminta kepada suatu kaum illa lahum melainkan dia akan menghinakan dirinya kepada kaum tadi melainkan dia akan menghinakan dirinya kepada kaum tadi wal billah Karena yang namanya meminta itu satu bentuk kerendahan. Yang seharusnya seorang hamba itu tidaklah dia meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fas'alillah." Bila kamu meminta, sesuatu dari hajatmu mintalah kepada Allah ini jadikanlah Allah itu pengharapanmu dalam hajatmu wa idza fasta'in billah dan bila kamu ingin meminta tolong mintalah tolong kepada Allah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Tapi kalau seorang sudah meminta kepada makhluk, maka dia menghinakan dirinya pada makhluk tadi. 6. Ini terkhusus dalam bentuk meminta yang tidak ada hak padanya. Tidak ada hak padanya. Kemudian Katanya, "Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, mali alimikum Mengapa alim kalian ini fi bahri ma'il muluki qad kar'a berada di lautan air penguasa dia menghirupnya Karo'a ini menghirup Ini bentuk celaan Bagaimana bisa seorang yang alim Di antara kalian Justru dia yang sangat menghinakan dirinya di hadapan penguasa karena ingin kedudukan ataupun kekayaan pada seharusnya seorang yang alim itu yang paling jauh dari itu tapi mengapa dia justru berada di dalamnya Ya ayuhan nasu Wahai sekalian manusia Antum zar'un Kalian itu laksana tanaman Yahsuduhul mautu kullama tala'a yang akan dicabut oleh kematian setiap kali muncul setiap kali muncul kematian tadi umpamanya kita ini ya seperti tanaman tumbuh kembang untuk nanti akhirnya dicabut kayak tanaman tumbuh kembang dia dipanen dicabut mati nah artinya kehidupan kita di dunia ini tidaklah selamanya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat Nah, ini nasihat nasihat yang ada khusus untuk penuntut ilmu. Hendaklah dia memiliki sifat waro mengurangi tidurnya dan tidak membiasakan diri untuk apa? kekenyangan serta untuk selalu memperbaiki niat karena dia berada di jalan Allah orang menuntut ilmu dia berada di jalan Allah kalau dia punya niat yang baik maka semua keadaannya baik susahnya baik senangnya baik kemudian juga di sini ada bentuk celaan dan peringatan dari niat yang tidak baik di saat menuntut ilmu. Nah, yaitu mengharapkan bagian dari dunia. Wallahu taala alam bisawab. Berikutnya. Qala rahimahullah akhbarana ibn Salim قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان الثوري Sekarang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dengan sanadnya ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri Al-Thawri ini nisbah kepada kakeknya yaitu Thawr bin Abdi Manat Kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi Abu Abdullah Al-Kufi Beliau termasuk Tobakotnya kibar atba'i tabi'in Murid tabi'in yang senior Selevel dengan Imam Malik Imam Syu'bah dan yang sejaman dengannya ini Imam Sufyan Al-Thawri Bahkan dikatakan Imam Sufyan Al-Thawri ini lebih kuat hafalannya daripada Imam Syu'bah Ada juga mengatakan lebih kuat daripada Imam Malik rahimahullah Imam Syu'bah rahimahullah sendiri mengatakan ya, Bahwa Imam Sufyan Al-Thawri ini lebih kuat dari beliau hafalannya sehingga kalau ada perselisihan antara dua imam ini, Sufyan ats dan Imam Syu'bah ibn Hajjaj rahimahumullah fal qaul Sufyan. <clears throat> yang diambil yang, di, yang diutamakan dirajihkan adalah pendapat Sufyan as Nah, seorang yang fiqah, hafid, faqih, abid, imam, hujjat. Termasuk juga salah satu dari guru Al-Imam Ibn Mubarak. Di antara gurunya Imam Ibn Mubarak ini Sufyan Al-Thawri. Sampai Imam Ibn Mubarak berkata, "Ma katabtu an afdala min." Aku belum pernah menulis ilmu dari orang yang lebih utama dari Sufyan al-Thawri ini diantara keutamaan beliau rahimahullah wafat tahun 161 Hijriah Qala beliau berkata kata Imam Sufyan al-Thawri al-alimu tabibud din se se eh, seorang alim itu tabibnya agama dokter agama yang ngerti penyakit-penyakit ya seputar agama seseorang dan tahu obatnya baik dalam perkara akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Seorang alim itu tahu mana akidah ini yang sesat, mana yang benar. Akhlak alim itu tahu mana yang tercela dari yang terpuji, dia bisa membedakan. Tahu ibadah mana ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah mana ibadah yang tidak benar begitu pula muamalah itu diibaratkan dia tobi buddin tabib agama itu orang alim maka orang yang pingin agamanya baik hendaklah dia apa meminta bimbingan seseorang yang alim. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada orang yang berilmu bila kamu tidak mengetahui. Kebodohan itu bentuk penyakit. Walaupun kebanyakan orang tidak merasakan sakitnya jadi orang bodoh. Dan obatnya adalah ilmu. Dan itu ada di dadanya ulama. Nah, Kemudian kata beliau, wadirhamu Daudin. Dan dirham dirham itu mata uang perak. Itu adalah penyakit agama. Ini yang berkata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Uang itu penyakitnya agama. Karena kebanyakan orang itu rusak agamanya gara-gara apa? Duit. Gara-gara duit orang itu jual agama. Dari seorang muslim menjadi orang kafir. Apa pendorongnya? Ekonomi. Ini banyak. Dari orang yang taat menjadi ahlul ma'asi. Orang yang bergelimang dengan maksiat. Kalau ditanya apa alasannya? Duit. Ya kan? Bahkan dari ahlu sunnah Na'udzubillah bisa saja menjadi ahlu bid'ah Juga Kalau ditanya Apa Pendorongnya Duit Hingga kata beliau, wadilhamu dirhamu da'uddin. Dirham uang itu itu penyakit agama. Fa idza jitarna tabibu da'a ila nafsihi. Maka bila tabibnya saja sudah menelan penyakit itu pada dirinya, maka bila tabibnya saja sudah menelan penyakit itu pada dirinya, famata yudawi ghairahu maka kapan dia bisa mengobati orang lain? Kalau dia sendiri menyakiti dirinya, memasukkan penyakit pada dirinya. Bagaimana dia bisa mengobati orang lain Oh dirinya saja nggak dirawat? Ini ucapan beliau rahimahullah. Allahul musta'an. Dan banyak sekali dari Al-Quran maupun As-Sunnah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memperingatkan kita tentang bahayanya al-mal ini, harta benda ini. Nah, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu itu ujian Begitu pula kata Nabi SAW Fattakud dunya Wattakun nisa Takutlah kalian dari dunia ini Dan perempuan Itu fitnah Ujian berat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga di sini ada faedah bagi kita bahwa ilmu itu laksana apa? obat. Maka orang yang berilmu hendaklah menjadi orang yang pandai mengobati dirinya dari kejahilan, dari kezaliman, dari segala keyakinan yang rusak, obati dirinya dengan ilmunya. Itu ilmu yang manfaat. Dia belajar akhlak, tahu mana akhlak yang terpuji, yang mulia, mana akhlak yang tercela. Maka obati dirinya dengan ilmunya itu. Dia koreksi diri mana saja dari dirinya akhlak adanya akhlak yang tercela dia berusaha untuk hilangkan dan dia ganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Orang yang berilmu juga mengerti mana ibadah yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya mana yang tidak sesuai maka adalah dia menjadi orang yang semakin bertambah ilmunya semakin baik ibadahnya semakin lurus begitu pula dalam perkara muamalah kalau dia orang yang pandai mengobati dirinya maka insya Allah dia menjadi tabib buat umat yang diharapkan. Tapi musibahnya adalah kalau seorang itu sudah alim mengerti ilmu ya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Justru menjadi orang yang terjatuh dalam banyak kerusakan. Waliyadzubillah. Nah. Dah, itu dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang.